Mudah-mudahan majelis kita di malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, melanjutkan eh, pelajaran kita dalam kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Di malam hari ini insyaallah kita akan masuk bab baru yaitu eh, babun nasakh. Bab tentang nasakh. Ya. Kata beliau an-naskhu, an-nasakh ta'rifuhu definisinya adalah an-naskhu Lugatan al-izalatu wan naqlu. Nasakh itu ya, nasakh secara etimologi, secara bahasa artinya al-izalatu wan naqlu. Penghilangan dan pemindahan. Nah, Masya Allah Ta'ala. Nasakh ini ada disebutkan dalam Al-Quran Kata Nasakh disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 106 Ma nansakh min ayatin au nunsiha Atau akan datang nanti insyaAllah ta'ala uh, Babnya atau penjelasannya secara uh, terperinci insyaAllah ta'ala Nah, surah Al-Baqarah ayat 106 Secara uh, bahasa An-naskhu adalah Al-izalatu wan-naqlu Penghilangan dan pemindahan Wastilahan, adapun secara istilah, istilah ini sering berlalu, eh, istilah dari kata uh, istilah ist, istolaha itu asalnya dari kata istalaha dari kata uh, dari huruf ta kemudian dirubah menjadi to ya, dari kata asulh asulh itu berdamai jadi seakan-akan uh, para ahli dalam bidang ini mereka berdamai dan bersepakat tentang apa makna dari atau definisi dari kalimat-kalimat atau kata yang mereka gunakan dalam uh, ilmu ini. Nah, seperti an-naskhu di sini secara istilah mereka sepakat atau mereka mendefinisikan an-naskhu itu adalah raf'u hukmi dalilin syar'iyyin. Nah, au lauzhi bidalilin minal kitabi was sunnati. Nah, itu istilahnya, definisinya. Nah, kita harus paham uh, definisi setiap pembahasan yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala. Nah, dan karena dari definisi inilah ya, kita bisa uh, mengetahui ya, gambaran atau hakikat satu perkara atau kata yang akan dibahas. Nah, kalau kita tidak paham definisinya ya ini berbahaya ya atau dikhawatirkan terjadi kesalahpahaman ya masya Allah taala jadi paham e, definisi itu adalah perkara yang penting nah kata beliau secara istilahnya an-naskhu itu adalah nasakh itu adalah raf'u hukmi dalilin syar'iyyin pengangkatan ya, atau penghilangan hukum terhadap sebuah dalil syar'i atau pengangkatan atau penghilangan lafadznya ya dengan menggunakan bidalilin minal kitab was sunnati dengan menggunakan dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi perhatikan. Jadi nasakh itu ya pembahasannya tentang apa? Dihilangkan atau diangkatnya satu hukum ya dengan apa? Dengan dalil baik dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi e, nasakh itu penghapusan hukum. Jadi ya, satu hukum itu bisa terhapus. Jadi ya, kita berbicara hukum di sini ya hukum tentang syariat Allah. Ya. Jadi satu hukum itu bisa terhapus atau terhapus ya dengan dalil dari Al-Qur'an atau sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi harus dengan dalil, ya, bukan yang lainnya. Kalau umpamanya ada e, di satu tempat atau di satu zaman umpamanya ada penguasa dia ingin menghapus satu hukum dalam syariat Islam umpamanya, maka kita katakan ini bukan bukan nasakh, bukan penghapusan. Nah, karena terhapusnya hukum dalam syariat Allah itu harus dengan dalil, ya, bukan bukan dengan yang lainnya. Nah, masya Allah taala. Baik, sekarang beliau menjelaskan tentang Eh, definisi yang beliau sebutkan kata beliau fal muradu bi qaulina raf'u hukmin yang dimaksud dengan ucapan kami raf'u hukmin pengangkatan atau penghilangan satu hukum ai maksudnya taghyiruhu min ijabin ila ibahatin atau min ibahatin ila tahrimin misalnya maksudnya adalah ya <clears throat> maksudnya adalah tagiruhu penghilangannya ya penghilangannya uh, afwan uh, perubahannya merubah hukum tersebut dari wajib menuju kepada ibahah sesuatu yang boleh yang mubah atau dari hukum mubah ya berpindah menjadi haram contohnya kata beliau nah ya jadi uh, itu yang dimaksud dengan raf'u hukmin pengangkatan atau penghilangan hukum Maka fakhraja bidzalika ya, takhalluful hukmi li fawati syartin au <coughs> au wujudi mani'in مثل أن يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب أو وجوب الصلاة أو وجوب الصلاة لوجود الحيض فلا يسمى ذلك نسخا نعم Ya, jadi kalau kita sudah paham definisi yang beliau sebutkan, kata beliau, maka keluar dari hal tersebut, ya, keluar dari hal tersebut, ya, pengangkatan satu hukum, maksudnya merubah hukum tersebut dari uh, wajib menjadi mubah atau dari mubah menjadi haram contohnya misalnya. Nah, nah keluar dari itu kata beliau, keluar darinya jika takhalluful hukmi, hilangnya satu hukum atau terangkatnya satu hukum, ya, disebabkan karena lifawati syartin au wujudi mani'in karena uh, gugurnya atau hilangnya syarat dari satu hukum tersebut atau adanya penghalangnya. Mitlu contoh ayyartafi'a wujubuz zakati li naqsin nisab. Contohnya uh, hilang kewajiban zakat artinya tidak wajib zakat disebabkan karena kurangnya nisab. Ya. Umpamanya ada si A, si fulan A ya. Dia punya harta, ya, dia punya harta ya, dia punya dia, uh, afwan uh, dia seorang muslim yang diwajibkan zakat umpamanya ya diwajibkan zakat zakat itu kan harus terpenuhi dua perkara yang pertama harus terpenuhi nisabnya nah, terpenuhi kadarnya kadar yang telah ditetapkan dalam syariat ya kemudian kadar yang sudah sampai nisab ini ya itu harus berlalu selama satu tahun ini dalam satu tahun Nah, umpamanya dalam satu tahun tersebut ya belum sampai setahun berkurang nisabnya, apakah dia wajib zakat? Tadinya wajib zakat, wajib zakat kalau seandainya sampai setahun itu tidak berkurang nisabnya. Ternyata ya belum sampai setahun berkurang dari nisab atau kadar wajib zakat. Maka dalam waktu itu juga dia tidak wajib apa? Dia tidak wajib membayar zakat. Nah, jadi tadinya wajib kemudian berubah menjadi tidak wajib. Ya, apakah ini kita katakan nasakh penghapusan hukum? Tidak. Ya. Bukan itu yang dimaksud dengan nasakh. Ya. Au atau wujub wujub salati li wujudil hayudi atau contoh terangkatnya kewajiban salat karena adanya penghalang seperti adanya haid. Wanita umpamanya seorang wanita ya seorang wanita muslimah itu kan diwajibkan sholat, wajib sholat. Ya, tapi begitu dia haid, maka dia tidak wajib sholat. Bahkan haram dia kalau dia sholat. Kan begitu. Nah, nah tadi dari hukum wajib sholat berubah menjadi tidak wajib sholat. Apakah yang seperti ini adalah nasah penghapusan hukum? Jawabannya bukan. Karena tadi telah kita sebutkan definisinya, ya. E, penghapusan hukum itu adalah berubah atau dihapusnya satu hukum syar'i dengan dalil syar'i juga, baik dari Al-Qur'an atau sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini beliau sebutkan contoh contoh yang hukum berubah tapi itu bukan nasakh bukan bukan nasakh contohnya tadi ya karena adanya e, syarat yang gugur atau adanya penghalang terhadap suatu hukum tersebut maka fala yusamma dzalika naskhon maka yang seperti ini tidak disebut sebagai nasakh nah jadi beliau ini sedang menjelaskan e, apa yang dimaksud dengan an-nasakh nah an-naskhu baik lanjutan dari definisi yang beliau sebutkan wal muradu biqaulina aw lafdhuhu yang dimaksud dengan ucapan kami ya yang dimaksud dengan ucapan kami au lafzuhu atau au au lafzihi nah nah atau lafadznya entah itu hukumnya atau lafadznya kan definisi tadi disebutkan terangkatnya atau hilangnya satu hukum pengangkatan satu hukum ya maksudnya diangkatnya satu hukum dengan uh, uh, diangkatnya satu hukum dalil syar'i atau diangkatnya lafadznya. Nah, ah, lafadz yang dimaksud di sini kata beliau lafzud dalil syar'i, lafadz dalil syar'i. Kenapa? Lianna naskha imma ay yakuna lil hukmi duna lafzi au bil aksi au lahuma jami'an kama sayati. Karena nasakh itu ya penghapusan satu hukum ya Nasakh itu imma ayyakuna lil hukmi duna lafzi. Bisa bisa terjadi pada hukum ya tanpa berubah lafadznya. Artinya hukumnya terhapus tapi lafadznya masih ada. Ya. Atau sebaliknya. Au bil aksi lafadznya yang dihapus tapi hukumnya tetap masih ada. Akan datang nanti insya Allah taala rinciannya. Nah, aulahuma jami'an kama sayati atau kedua-duanya. Lafadznya dihilangkan, hukumnya pun sekaligus di dihilangkan. Nah, ingat ya, ini sekarang kita bahas tentang apa? lafat terhadap dalil syar'i. Baik ya, dalil syar'i entah itu Al-Qur'an, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau sabda Nabi sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi bisa hukumnya yang dihapus tapi lafadznya masih ada. Ya, atau lafadznya yang dihapus ya hukumnya masih ada. Ya, hukum dihapus, lafadz masih ada atau lafadznya dihapus tapi hukumnya masih masih ada. Nah, atau kedua-duanya, lafadz dan hukumnya dihapus dua-duanya. Nah, akan datang nanti Insya Allah taala uh, rinciannya. Wa kharaja biqaulina keluar dari ucapan kami bidalilin minal kitabi wa sunnati. Ya, jadi nasakh itu penghapusan hukum itu ya itu dengan dalil dari Al-Qur'an atau sunnah Nabi saw. alaihi Ah, keluar dari definisi ini ma'adahuma minal adillati. Selain dari keduanya dari adillah, dari dalil-dalil. Kal ijma'i wal qiyasi fala yus, fala yansa fala yunsakhu bihima. Nah. Keluar darinya selain dari dua dalil ini. Ya, dari dalil-dalil yang ada seperti ijma dan kias. <coughs> nah, maka itu tidak boleh menasakh ya atau fala yansakhu atau yunsakhu bihima. Tidak boleh dinasakh dengan keduanya atau fala yansakhu bihima. Tidak boleh menasakh dengan keduanya. Ini dengan ijma dan kias ya karena e, dalil ya, dalam pembahasan ulama usul ya, ulama usul fiqh dalil itu ada empat ya, dalil yang disepakati oleh para ulama itu ada empat yang pertama Al-Quran yang kedua sunnah Nabi SAW ya yang ketiga e, ijma yang keempat kias ini akan datang nanti rinciannya insya Allah Nah, ini menurut jumhur ulama. Ya. Kecuali Eh, para ulama yang mengikuti atau dalam madhab zahiri ya, eh, mereka tidak menjadikan kias sebagai dalil. Mereka tidak jadikan kias sebagai sebagai dalil dan itu dibantah oleh jumhur ulama. Ya, para ulama, kebanyakan ulama, ya, mereka menganggap dalil yang disepakati itu ada empat: Al-Quran, Sunnah, Ijma dan kias. Nah, ini dalil yang disepakati. Adapun dalil yang mukhtalafun fiha, dalil-dalil yang e, diperselisihkan. Maksudnya, apakah itu dalil atau bukan? Ya, seperti contohnya kaulus sahabi, ucapannya para sahabat. Ucapan sahabat itu dalil atau bukan? Ya. Nah, ini terjadi khilaf di kalangan di kalangan para ulama. Akan datang nanti insya Allah taala rinciannya. Nah. Masya Allah taala. <coughs> Baik. Berikutnya kata beliau, "Wan jaizun aklan." Dan nasakh, penghapusan hukum itu jaizun aklan. Nah, itu boleh bisa terjadi secara akal. Wa waqi'un syar'an dan itu terjadi secara syar'i. Artinya apa? Eh, penghapusan nasakh atau penghapusan hukum ya dalam Al-Qur'an atau sunnah Nabi SAW itu bisa terjadi secara akal, secara logika itu bisa saja terjadi. Nah, dan secara syar'i pun itu terjadi, ya. Faktanya pun terjadi. Akan datang nanti insya allah uh, rinciannya. Nah, Masya Allah Ta'ala. Kemudian beliau jelaskan. Amma jawazuhu aklan. Adapun uh, secara akal, ya, nasakh itu, penghapusan itu bisa terjadi. Ya, فَلِأَنَّ اللَّهَ بِيَدِهِ الْأَمْرُ hukmu hukmu لِأَنَّهُ rabbul maliku. Falahu ay yashra'a. Nah, falahu ay yashra'a li ma taqtadihi hikmatuhu wa rahmatuhu. Nah, adapun secara akal nasakh, penghapusan hukum itu bisa terjadi, ya. Kenapa? Karena kata beliau, karena Allah Subhanahu wa taala urus segala urusan itu di tangan Allah. Allah yang aku, yang atur segala-galanya. Nah, jadi Allah mau hapus, mau tidak itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Nah, walal hukmu, dialah Allah hukum itu ada di tangan Allah. Allah yang mengaturnya. Liannahu Rabbul Maliku karena Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb ya Tuhan alam semesta al-Malik yang menguasai segala sesuatu falahu ay yashra'a li ibadihi ma taqtadihi hikmatuhu wa rahmatuhu maka bagi Allah Subhanahu wa taala Allah ya berhak untuk Allah Subhanahu wa taala lah yang mensyariatkan bagi hamba-hambanya sesuatu yang merupakan konsekuensi dari hikmah dan rahmatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sesuatu ya, menghapus syariat itu menetapkan syariat itu atau menghapusnya itu urusan Allah. Itu terserah Allah. Allah melakukan segala sesuatu yang Allah inginkan. Makhluk tidak bisa memprotesnya. Nah, itu secara secara akal. Nah, wahal yamna'ul waham yamna'ul aqlu ay ya'mur maliku mamlukahu bima mamlukahu bima arada. Apakah secara akal itu e, terlarang ataukah apakah tidak masuk akal jika seorang atau jika jika sang penguasa ya Al-Malik yakni Allah Subhanahu wa taala yang menguasai ya memerintahkan yang dikuasainya makhluk yang dikuasainya sesuai dengan apa yang dikehendaki apakah itu e, tidak masuk akal masuk akal ya ini yang dimaksud oleh beliau rahimahullah taala jadi maksudnya begini jadi secara logika secara akal ya itu bisa-bisa saja terjadi terhapusnya satu hukum dalam Al-Qur'an atau dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa saja terjadi, ya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan itu tidak uh, dan itu terjadi dan bukanlah sesuatu yang tidak masuk akal itu masuk akal bisa saja ya karena Allah Subhanahu Wa Taala yang menguasai hambanya ya dan Allah Subhanahu Wa Taala ya memerintahkan hamba-hambanya ya makhluk yang dimilikinya yang yang diperintahkannya yang dikuasainya dengan sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Thumma kata beliau, inna muqtada hikmatuhu inna muqtada hikmatillahi wa rahmatihi bi ibadihi ay yashra'a lahum ma ya'lamu ta'ala anna fihi qiyam masalihi dinihim wa dunyahum wal masalih wal masalihu takhtalifu bihasbi بحسب الأحوال والأزمان فقد يكون الحكم في وقت أو حال أصله للعباد نعم أتو فقد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد ويكون غيره في وقت أو حال نعم أخرى آه آه عفوا ويكون غيره في وقت أو حال في أو حال أخرى aslaha wallahu alimun hakim. Masya Allah. Kata beliau, kemudian juga ya secara akal konsekuensi dari hikmah Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah terhadap hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk mereka sesuatu yang Allah ketahui, ya. Pada perkara itu tegaknya maslahat untuk eh, agama dan dunia mereka. Nah. Jadi ya secara secara secara akal pun ya di antara hik, uh, konsekuensi dari hikmah dan rahmat Allah untuk hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala itu mensyariatkan sesuatu yang dalam sesuatu itu ada maslahat untuk agama dan dunia hamba-hambanya. Nah, dengan kata yang lebih simpel, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya itu sesuai dengan hikmah dan rahmat Allah untuk hamba-hambanya. Ya. Jadi ketika Allah mensyariatkan sesuatu, ya, itu ada pasti ada maslahat untuk hambanya, pasti. Dan itu ada rahmat Allah di situ, kasih sayang Allah terhadap hambanya. Seperti contohnya, Allah syariatkan kita sholat lima waktu. Adakah hikmah di balik itu? Ya. Apakah ada rahmat Allah di balik itu? Kita jawab, iya ada. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sesuatu yang di dalam sesuatu tersebut ada maslahat untuk agama dan dunia makhluknya, kebaikan untuk makhluknya di dunia atau untuk uh, urusan dunia dan untuk urusan agama mereka. Nah, wal masalihu kata beliau dan maslahat-maslahat itu itu berbeda-beda ya, sesuai dengan kondisi-kondisi dan zaman-zaman tertentu. Ya. Terkadang kata beliau ada satu hukum ya itu bermanfaat ya aslah bermanfaat kebaikan untuk para hambanya ya di satu waktu atau dalam kondisi tertentu Nah, dan bisa jadi selain selain hukum itu, ya, atau selain dari hukum tersebut, di waktu tertentu atau kondisi tertentu, ya, kondisi yang lainnya, itu aslah lebih baik untuk hambanya. Nah, wallahu alimun hakim dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha mengetahui dan maha hikmah. Segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala lakukan itu adalah kebaikan untuk untuk hamba-hambanya. Nah, uh, afwan, segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala lakukan itu adalah kebaikan Nah, itu adalah kebaikan. Segala sesuatu yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan keinginan dan uh, kemauan Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Jadi apa yang Allah syariatkan untuk hamba-hambanya ya, itu bisa jadi aslah untuk mereka di waktu itu. Nah, contohnya ada satu hikmah uh, afwan ada satu ibadah atau syariat di di waktu tertentu ya di di waktu sekarang itu lebih cocok, lebih aslah untuk hambanya Sedangkan di waktu yang berikutnya itu ya, tidak cocok atau kurang cocok untuk hamba-hambanya. Nah, jadi ada satu hukum yang hukum tersebut Allah Subhanahu wa taala kekalkan hukum itu dan berlaku untuk hamba-hambanya. Dan ada juga satu hukum yang hukum tersebut waktu itu berlaku tapi setelah itu apa? Setelah itu dihapus oleh Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Akan datang nanti insyaallah taala uh, rincian dari apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Wa amma wuqu'uhu syar'an fali fali fali minha. Nah, jadi tadi sudah beliau sebutkan nasakh itu penghapusan hukum itu bisa-bisa saja, boleh saja terjadi. Secara akal pun itu tidak tidak mustahil. Nah, adapun uh, secara syariat ya, itu memang terjadi, faktanya memang terjadi berdasarkan dalil-dalil ya di antaranya yang pertama kata beliau surah Al-Baqarah ayat 106. Allah berfirman, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Apapun ayat atau hukum yang kami hapus dari ayat-ayat dari ayat dalam Al-Qur'an maksudnya, atau kami lupakan ayat tersebut untuk hamba-hamba hamba-hamba kami, maka kami akan datangkan dengan sesuatu yang lebih baik darinya atau yang semisal dengannya. Nah, berarti ada ayat yang Allah hapus ya sesuai dengan keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, Terkadang bisa itu maslahat, ya, itu adalah mas, eh, eh, itu adalah perkara yang maslahat untuk hambanya di waktu itu, tapi setelah itu dihapus hukumnya. Nah, bisa jadi. Nah, <coughs> yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 66. Firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 66. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-ana khaffafallahu ankum." Sekarang Allah Subhanahu wa taala ringankan untuk kalian. Ini, ya, uh, eh, para ulama sebut dengan istilah uh, ayatul musabarah, ya, ayat tentang kesabaran. Nah, masya Allah taala. Kalau uh, awalnya di awal hukum, ya, dalam perang itu Allah Subhanahu wa taala wajibkan, ya, kalau musuhnya 10 kali lipat dari mereka, jadi satu banding 10, satu orang menghadapi 10 musuh itu tetap wajib, ya. Nggak boleh mundur, nggak boleh lari. Ya, Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 65, "Ya ayuhan nabi, harridil mu'minina alal qitali iyyakum منكم ishruna صابرون yaglibu مئتين wa iyyakum minkum mi'atun yaglibu alfan minal ladina kafaru wahai ya حرد المؤمنين berikan motivasi ya kepada orang-orang beriman untuk berperang ini melawan orang-orang kafir ya iyyakum minkum ishruna sabiruna yaglibu mi'atain kalau di antara kalian ada 20 orang yang sabar, maka dia akan mengalahkan 200 orang. Masya Allah, 20. Kalau ada 20 ya, yang sabar, maka dia akan mengalahkan 200 orang. Ya, 200 orang. Subhanallah. Nah, luar biasa ini. Ya, berarti satu banding 10. Satu banding 10. Nah. Ya, satu banding 10. Kalau satu orang beriman sabar, dia bisa mengalahkan 10 orang kafir ya sekaligus. Ya, jadi kalau ada 20 orang yang sabar, dia bisa mengalahkan 200 orang kafir. Wa iyyakum minkum mi'atun yaglibu alfam minal ladina kafaru. Dan kalau ada di antara kalian 100 orang, maka dia bisa mengalahkan 1000 orang dari kalangan orang-orang kafir. Jadi satu banding 10. Ya, surah Al-Anfal ayat 65. Setelah itu Allah hapus hukumnya Ya, berikutnya surah Al-Anfal ayat 66 Allah berfirman al-ana sekarang khaffafallahu ankum Allah Subhanahu wa taala ringankan untuk kalian wa alima anna fiikum dha'fa dan Allah Maha mengetahui ada kelemahan pada kalian fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaglibu mi'ataini kalau ada di antara kalian 100 orang yang sabar maka dia akan mereka akan mengalahkan 200 orang kafir ya Wa ayyakum minkum alfun yaglibu alfaini. Kalau ada di antara kalian seribu orang, maka dia bisa mengalahkan dua ribu orang. Masya Allah Ta'ala. Ya, berarti, berkurang. Ya, berkurang. Masya Allah Ta'ala. Ya. <coughs> ya menjadi eh, satu banding dua. Ya, satu orang bisa mengalahkan dua musuh. Tadi satu banding sepuluh. Itu Masya Allah, luar biasa. Ya, Iya. Jadi kalau ada satu prajurit muslim itu bisa mengalahkan 10 orang kafir. Berarti kalau musuh umpamanya e, pasukan kita ada 100 orang, ya. Pasukan kita ada afwan, pasukan kita ada 10 orang umpamanya, ya. Atau 20 orang. Pasukan kaum muslimin 20 orang, sedangkan pasukan musuh itu 200 orang. Maka ini nggak boleh mundur. Ya, harus lawan karena itu sudah sebanding, ya. Sudah sebanding, satu banding sepuluh. Ya. Ternyata kaum mukminin itu tidak mampu untuk berperang seperti itu. Ya. Allah Maha mengetahui ada kelemahan pada mereka. Makanya Allah kurangi, ya. Allah kurangi menjadi apa? Satu banding dua. Kalau ada 100 orang, maka dia akan mengalahkan 200 orang. Ya, maksudnya kalau ada satu orang, dia bisa mengalahkan dua orang. Nah, Masya Allah Ta'ala. taib Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Fal'ana bashiruhunna." Maka sekarang bashiruhunna. Nah, bergaullah kalian dengan mereka para wanita. Surah Al-Baqarah ayat 187. <coughs> nah, Ya. Masya Allah Ta'ala. Ini ayat ini, Fal'ana bashiruhunna, surah Al-Baqarah ayat 187. Ya, tentang uh, mendatangi istri, menjima istri, ya. Dulu di awal-awal disyariatkannya e, puasa jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang salat e, seseorang salat Isya, ya. Atau dia tertidur, ya. Sebelum salat Isya, <coughs> maka haram baginya untuk makan, minum dan melakukan hubungan suami istri. Ya. Contohnya umpamanya nih eh, apa namanya kita puasa. Ini anggaplah sekarang kita di awal-awal penisyariatan eh, apa namanya puasa. Jadi dulu di awal-awal puasa itu kalau ada orang sudah hampir berbuka umpamanya maghrib ya, kemudian dia tertidur. <coughs> nah, dia tertidur sebelum sholat isya. Tertidur sebelum sholat isya. Artinya dia tidak berbuka pada waktu maghrib. Maka ketika dia tertidur, begitu datang waktu Isya, ya, dia belum berbuka, maka dia wajib menahan puasanya sampai kapan? Sampai hari berikutnya lagi. Kan begitu. Ya berarti dia, dia eh, tetap melanjutkan puasanya sampai hari berikutnya. Ya, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh datangi istri, tidak boleh menjima istri. Ya. Nah, ini menjadi berat atas kaum muslimin waktu itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hapus hukumnya. Nah, Allah berfirman tadi surat Al-Baqarah ayat 187 ya. Datang ayat berikutnya eh, apa masih ayat eh, surat Al-Baqarah ayat 187 lanjutan ayatnya fal'ana atau fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum sekarang datangilah mereka ini boleh kalian menjima istri kalian wabtagu ma kataballahu lakum dan harapkanlah apa yang Allah Subhanahu wa taala telah catatkan telah tetapkan untuk kalian nah wakulu washrabu makan dan minumlah kalian hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri thumma atimmu siyama ilal lail nah kemudian kata beliau Allah Subhanahu wa taala berfirman makan dan minumlah kalian sampai tampak jelas ya benang putih dari benang hitam berupa fajar maksudnya apa ya kalau dahulu ada orang tertidur sebelum salat isya maka dia lanjut puasanya sampai hari berikutnya sekarang kata Allah, ya. Al-ana khaffafallahu ankum. Allah Subhanahu wa taala ya meringankan untuk kalian. Boleh kalian menatangi istri kalian, boleh kalian makan dan minum sampai kapan? Sampai fajar, sampai subuh. Ya, jadi dibolehkan. Jadi malam itu boleh. Ya. Malam Ramadan itu boleh makan, boleh minum, walaupun ketiduran sampai isya. Umpamanya eh, pas jam 5 sore karena saking capeknya dia bekerja, tertidur sampai jam 7 malam. Pas azan isya umpamanya. Nggak apa-apa. Ya, dia langsung berbuka, sholat maghrib, dia sholat maghrib, kemudian dia sholat isya. Setelah itu dia boleh makan, boleh minum, dan boleh apa? Mendatangi istrinya. Nah, jadi dimudahkan. Nah, ini jelas menunjukkan kepada kita adanya hukum yang terhapus. Adanya hukum yang yang terhapus. Itu yang kedua. Dalil yang ketiga yang menunjukkan tentang terjadinya nasah penghapusan hukum ya dalam Al-Qur'an atau sunnah Nabi SAW dalil yang ketiga adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam Sabda beliau wasallam Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi, fazuruha. Nah, <coughs> dahulu aku larang kalian untuk menziarahi kubur. Di awal Islam, Nabi larang ziarah kubur. Nggak boleh ziarah kubur. Ala fazuruha. Ketahuilah sekarang ziarahilah kubur itu. Ya, Fa'innaha tudzakkirukumul akhirah. Kenapa? Karena ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Kata beliau, fahada nasun fi naskhin nahi an ziaratil kubur. Ini adalah nas. Ya, dalil yang sangat tegas menunjukkan terhapusnya hukum larangan ziarah kubur. Perhatikan, ikhwani wa fil rahimani wa Jadi ziarah, kubur itu boleh. Ya, bahkan diperintahkan dianjurkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam uh, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin bawakan contoh-contoh ini ya untuk untuk uh, menunjukkan kepada kita bahwasanya dalam dalil itu baik itu Al-Qur'an atau sunnah Nabi SAW itu terjadi nasakh, penghapusan hukum. Terjadi apa? Penghapusan hukum. Nah, ini juga ah, bantahan ya telak kepada sebagian orang yang menuduh ya katanya mereka mereka mengatakan Wahabi itu mengharamkan ziarah kubur. Wahabi ini maksudnya ya orang-orang yang mengikuti pahamnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, kalau di Indonesia ini ya Wahabi yang dimaksud ya orang-orang yang menghidupkan sunnah, orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi SAW, ya orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, orang-orang yang kembali kepada Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman salaf dalam beragama. Nah, itu yang di, diolok-olok sebagai Wahabi. Nah, sebagian orang mereka munculkan isu bohong mereka mengatakan Wahabi itu mengharamkan ziarah kubur. Siapa yang bilang? Ya. Tidak mengharamkan ziarah kubur. Ini Syekh Muhammad bin Salih al uthaymin dianggap sebagai tokoh Wahabi. Ya, diolok-olok sebagai tokoh Wahabi. Justru beliau membawakan ini ada bukti. Ya. Beliau bawakan bahwasanya berziarah kubur itu dibolehkan, diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sebelumnya di, dilarang. Nah, jadi ziarah kubur itu dibolehkan, dianjurkan dalam dalam agama kita. Yang tidak boleh itu adalah ya melakukan ritual-ritual ziarah kubur yang tidak dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mengkhususkan waktu-waktu tertentu atau datang ke kuburan tertentu diagungkan kemudian dimintai orang-orang berdoa di situ berdoa minta kepada penghuni kubur nah, ini enggak boleh ya bahkan masuk dalam kategori syirik meminta kepada penghuni kubur ya atau yang semisal dengannya nah jadi ziarah kubur itu di, dianjurkan Ya, jadi intinya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah, tiga dalil ini ya beliau sebutkan untuk menunjukkan bahwasanya penghapusan hukum ya dalam dalil syar'i baik itu Al-Qur'an dan sunnah SAW itu ada, itu terjadi ya. Kalau sebelumnya kan beliau sebutkan tentang secara akal itu bisa terjadi. Sekarang ya, berikutnya poin yang kedua ini beliau sebutkan bahwasanya e, penghapusan itu penghapusan hukum itu bisa terjadi secara secara syar'i dan itu terjadi pada dalil-dalil yang beliau sebutkan tadi. Contoh-contohnya pada dalil-dalil yang beliau sebutkan. Wallahu taala a'lam. Ini dapat kita sampaikan. Eh, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan beberapa pertemuan lagi masih dalam pembahasan an-naskh. Ini pembahasan an-naskh ini uh, lumayan panjang, lumayan rinci. Akan datang nanti insya Allah taala uh, lanjutan pembahasannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa dan memohon kepada Allah semoga Allah berikan taufik kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya, istiqomah dalam menuntut agamanya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk meraih husnul khatibah husnul khatimah di akhir kehidupan kita. Dan semoga Allah kumpulkan kita semua dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di majlis ini. Amin ya rabbal alamin. Ini dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku lupa hadza wa astagfirullah li walakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin innahu huwal ghafur rahim.